Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud daripada al-istiqamah khairum min alfi fikaromah Ada pepatah mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Al-istiqomah satu istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Ini adalah istilah bahwasanya istiqomah dalam melakukan sesuatu itu lebih baik daripada kita melakukan banyak ibadah tapi nggak Istiqomah. Jadi istiqomah melakukan apa walaupun kecil. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis ahabul amal ilallah adwa muha wa in qalla. Amal yang paling Allah senangi itu yang diistiqomahi walaupun sedikit. Ini di antara tafsirnya. Contoh salat duha. Salat duha dua rakaat setiap hari itu Allah senangi daripada itu salat 20 rakaat tapi seminggu pakai. tidak salat lagi. Paham enggak? Apa enggak senang gitu? Ente baca Quran setiap hari hanya satu lembar. Oh, satu lembar tuh, saudara lah Besok satu lembar, besok terus istiqomah setiap hari satu lembar, satu lembar, satu lembar. Itu Allah lebih senang daripada itu sekali duduk hatam 30 juz tapi ngaji aja bulan depan. Allah nggak senang itu. Nah, faham lu? Allah lebih senang sedikit tapi tiap hari. Kadang orang-orang kita itu khatam Qur'annya Ramadan, Ramadan, wow, setiap malam sujud. Habis itu 11 bulan tak baca Quran. Iya kan? Baca Quran lagi ketu, kalau ketemu Ramadan. Kalau meninggal tak ngaji. Allah nggak senang. Allah lebih senang setiap hari satu lembar satu lembar. Walaupun khatam Qurannya dua tahun sekali, tiga tahun sekali. Yang penting tiap hari dibaca. Daripada nanti Ramadan nanti khatam Quran, berarti kan satu tahun sekali. Tapi habis itu nggak ngaji, nggak senang. Kenapa? Allah lebih senang amal yang istiqomah istiqomah. Walaupun lebih baik banyak istiqomah itu jelas, tidak saya tanya. Faham? Jadi perbandingannya istiqomah sedikit istiqomah sama banyak nggak istiqomah. Ada juga yang mengatakan istiqomah itu sebenarnya karomah. Justru istiqomah itulah karomah sebenarnya. Kita ini banyak tertipu dengan kalau apa namanya karomah waliullah terbang di langit, ya. Apa jalan di atas air, buka kocek ada duit, Ya kan, sholat di Mekah, cerita-cerita orang soleh dulu. Ini itu. Itu mah, kata ulama itu apa namanya? Karomah level bawah itu. Karomah level bawah. Karomah yang paling tinggi apa? Maka Habib Alil Habsyi mengatakan karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Istiqomah apa? Karena istiqomah itu akan membawa, membuat seseorang yang tidak kenal Allah menjadi kenal Allah. Itulah karomah terbesar. Jadi ada orang nggak kenal Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Begitu ketemu Habib Ali Habsyi, ketemu orang soleh, dia ngeliat doang langsung jatuh cinta, ngeliat doang langsung seneng. Itulah namanya karomah. Kenapa bisa seperti itu? Karena istiqomah, istiqomah tadi. Nah itu jangan, jangan diremehkan istiqomah itu. Paham? Jadi sebenarnya karomah, seribu karomah dan lain sebagainya, itu masih kalah dengan amal ibadah yang istiqomah Istiqomah. Itulah karomah sesungguhnya istiqomah tadi. Apa? Solawat. Satu hari seratus kali. Yang penting istiqomah. Daripada sekali solawat sepuluh ribu. Tapi dua bulan sekali. Tak senang apa itu. Kurang disenangi. Bukan nggak senang. Kurang. Lebih baik daripada nggak solawat sama sekali. Tapi Allah lebih senang sedikit. Oh, sepuluh misalkan. Sepuluh. Tapi setiap hari. Sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Sampai mati sepuluh istiqomah. Daripada seribu, nanti minggu depan lagi selawatnya. Minggu depan lagi selawatnya. Nah, faham ya? Wallahu a'lam bisawab.